Ahlus sunnah jamaah ini mereka mampu Ahlus sunnah jamaah aliran wahabi salafi kalau kita ini ya barangkali yang semua kita ini mengarah pada uh, eh, syafi uh, eh, ini menjadi salah jadi masyarakat ini mau Ahlus sunnah mana yang barangkali yang tepat kaburnya pecahan kita dari eh, dan baik-baik kita berakibat kami ini mempunyai komunitas uh, kami ada namanya PMB di Kota Batam ada eh, ada lagi uh, persaudaraan uh, dari di provinsi jadi kami juga masuk di sana cuma tidak perlu bekasnya nampak pun apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi bahwa sama-sama kita sama Islam bahwa ngapain kita kutip-kutip seperti itu sekarang itulah perasaan eh, yang berikutnya Pak Kiai bahwa Wahabi Salafi sudah kerja khususnya Kepri ini dan khususnya di Batam hampir sudah masuki semua masjid salah. Cara dia itu masuk eh, datang ke masjid menyapu-nyapu, cuci WC. Dia bilik-bilik itu adalah corong mic yang ada digunakan di masjid. Nah, nanti barangkali yang mau azannya terlambat, dia punya azan. Azannya ini bagus karena memang SC dari Medina. Kalau <laughs> saja kalau orang orang keluar sana itu ya pilihannya imam. Nah, eh, ini persatu sudah masuk kita. Hampir setiap masjid sudah ada yang seperti itu. Nampak betul cara Iya, oh, dia langsung dia cara sudutnya semua memandang ke depan dan yang nunggu kalau melompat diri itu kalau dari sudut itu dia sekarang betul dia punya pendidikan. Yang kedua eh, cara dia masuk ke sini pendidikan pendidikan sudah hampir juga dia sudah ada orang yang taruh di satu uh, pendidikan baik di negeri maupun di swasta Ya karena memang dia punya ilmu itu memang menurut pandangan orang yang tidak tahu apa itu wahabi, apa salafi, apa itu langsung berjamaah aliran kita, tidak tahu. Jadi anak yang berprestasi dalam sekolah itu diarahkan kepada pesantren dia. Setelah pesantren dia sudah ada di sini, eh, Imam Syafi'i di Musa, di di Mekong Nusantara, Nusantara di sini juga sudah tidak ada di sini sudah jalan semua. Jadi ini namanya masalah. Jadi kalau menurut hemat kami dari Eva ini, ini sudah bahaya latih. Kenapa? Pak Zulkifli sendiri anaknya dikirim ke Medina Ah, menang. Sekarang ini pulang anaknya, anak langsung, bu, tak boleh ini, tak boleh itu. Nah, melawan sudah ibunya dan bapaknya. Dia ya, sedangkan dia kampung pimpinan orang satu di Batam ini. Jadi ini yang susahnya Pak. Apalagi baru-baru ini Pak Dahlan, apa, wali kota Batam, pergi dia khotbah di Mekong Santara Memberikan bantuan 50 juta Nah, ini yang menjadi masalah betul dengan gereja karena apalagi di dalam uh, eh, tuh hampir setiap pagi malam tuh ada orang-orang besar masuk di sana beriklan seperti pasakti kultur Kutu sakti itu ya, selalu mempromosikan uh, apa namanya Kebri melalui KPT. Jadi barangkali uh, penyampaian saya untuk informasi ya, supaya kita bagaimana cara untuk mengatasi yang seperti ini dan memang sudah dia asas dia ini masjid dan pendidikan sekarang itu tujuan dia. Kita kirim saja. Terima kasih. Tuhan. Allah. Allah. Subhanallah. InsyaAllah betul yang disampaikan beliau Dan itulah makanya kenapa kita mulai dari musola-musola dan sebagainya Mereka akan masuk karena kita tidak pernah masuk Biarpun kita masuknya jarang-jarang mereka juga tidak berani Mereka tuh sangat ketakutan Apalagi jadak dialog Dan biasanya kita ajari anak-anak jangan berdebat karena ente tidak punya ahli. Ente katakan bahasanya, kalau ente mau debat dengan guru saya, saya begitu. Sampai ada di daerah Celancang sana, uh, uh, banyak melarang itu. Dia mau mulai mulai mulai menguasai kampung, sudah mulai macam-macam. Akhirnya apa? Dia mau mendebat. Akhirnya kan karena bukan punya keahlian orang kita adalah ente, ente jangan berdebat. Gimana bu ya? Kalau tidak debat gimana? Ente jangan bilang debat. Kalau yang debat ente kalah, Didengar orang, dipikir yang benar dia. Sekarang bilang saja, saya punya guru. Ente temukan guru ente sama guru saya. Itu saja. <laughs> itu saja. Sekarang pakai waktu. Dalam sebulan ini kalau ente tidak bisa menemukan guru saya dengan guru ente, kalau guru saya siap-siap saat. Karena ada di Cirebon. Guru ente yang dari Jakarta. Sampai ente bilang, ente kan orang kaya. Anak biayai duitnya. Kalau dalam sebulan ente tidak bisa datangkan guru ente, berarti ente sesat. Kan bingung dia. Kan rata-rata kalau mereka Insya Allah coba lah Buya Yahya gitu saja. Mereka mereka agak enggak enggak, enggak usah ragu-ragu. nanti ngomong, ya sudah ribut, nah, Buya Yahya mau datang nanti ke Batam. Gitu. Jadi rendah kan ternyata tidak sebulan tidak datang. Akhirnya berarti guru itu sesat. Enggak, enggak. Itu janjinya tidak bisa datang. Minggir sendiri mereka. Kalau pakai debat bukan ahlinya pakai kacau. Tambah kacau, jangan diajar orang awam untuk debat. Nah, ini sudahlah. Sudahlah, saya punya guru selesai. <laughs> Gitu aja. Baik, kemudian masalah yang saya sampaikan beliau betul karena mereka punya prinsip. Masukilah masjidnya orang-orang kita, orang-orang itu nahdiin itu orang-orang ahli sunnah yang benar ini, biarpun jadi tukang sapu dulu itu kan prinsip yang sering saya sampaikan. Karena memang imam kita itu suka terlambat dan sebagainya, males itu kan imam kita sudah. Nah, memang udah senang nah, terlambat nongkrong deh. Besok jadi pengatur jadwal, kiai kiainya masuk. Makanya kemarin kita rubah, masuklah. Eh? Jangan boleh masuk ke tempat kita dari mereka, biarpun jadi tukang sapu. Saya balik itu. Jangan. Kalau akidah yang salah, jangan. Kadang-kadang kita lahir sama-sama oh, masjid. Kita pecah di masjid apa kau kan? Kalau urusan sama pejabat susah. Bahkan MUI sendiri tidak semuanya mengerti itu ya. Ini kan sudah ngerti bahasanya ada kelompoknya Asewet itu adalah pengikut Al-Mukbil Wada'i yang ada di Yaman. Lebih sesat, ekstrim sekali. Mengadakan acara di masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Tak kirim anak-anak. Anak datang untuk musyawarah, tidak bisa. Alasannya Pak, tidak bisa. Jangan, karena dia bawa. Ah, Akhirnya apa? Kita minta pendapat. Akhirnya datang wali kota, MUI, semuanya. Kumpul sama kita. Apa kata MUI? Allah yarhamu, semoga Allah mengampuni. Ya, nanti saya pelajari dulu deh. Astagfirullahaladzim. Kiki, kiki, pelajari dulu nah. Saya tidak kuat. Tidak perlu dipelajari semuanya seperti di depan mata saya. Tak gitu langsung. Mau dipelajari dulu. Acaranya besok. Mau dipelajari dulu. Ini kan kelemahan ini. Mau dipelajari dulu. Terus selama ini belajar apa? Kan gitu saya bingung. Tidak langsung stop. Akhirnya nggak bisa tetap. Akhirnya saya bikin surat. Pribadi. Buya Yahya. Ya. Tak teken. Karena kelompok ini telah membawa aliran sesat dan menyesatkan. Jika tidak terima dengan ini maka si, siap dialog terbuka. Kayaknya apa? Beda omongannya. Kenapa sih Buya Yahya yang masjid aja kan masjidnya umat Islam? Kenapa kita tidak boleh ngisi? Oh sederhana balik. Buya kurang jamaah apa? Ribuan jamaahnya. Mau ngisi di masjid ente, boleh tidak? Tak gitu. Langsung. Tak kirim anak-anak kita. Boleh, ente ngisi di atakwa, tapi Buya mau rutinan di masjid ente. Bingung dia. Hah? Kurang apa? Kurang jamaah saya? Jangan, jangan kurang, kurang akal. Akhirnya mereka tidak bisa ngisi. Kenapa? Jadi ya sudah gantian. Ente ngisi di masjid atakwa lalu saya ngisi di masjid masjidnya. Wah, anjing kalau ngisi di masjidnya enak ini aja. <laughs> sudah jangan kalah pokoknya. Kita tuh kadang-kadang dikatakan begitu, ya ya, enggak, harus ada dong balasannya terus terus itu. Akhirnya mereka sudah nggak bisa ngisi di atakwa. Selesai, ditutup tuh. Saya harus pakai surat pernyataan sendiri. karena iya kan? nunggu yang lain masih lama, banyak musyawarah. Ya, banyak musyawarah kayak tadi dari NU dia sampai membuat forum sendiri. <laughs> Karena kelamaan, tidak apa-apa forum itu dihidupkan lagi dan banyak yang cantik, cerdas, hebat. Karena akidah itu penting. Kalau kita tidak peduli akidah, yang rusak anak kita. Yang dimakan anak kita. Tadi tokoh saja sudah masuk masuk ke sana. Jadi insya Allah ini terus, insya Allah semoga komunikasi ini nanti berlanjut. Kayaknya harus kita pasang orang yang bisa sentral komunikasi. Bukan kiai, yang saya kirim bukan ustadz, bukan kiai, anak bahlul, anak goblok. Nah, jangan dianggap kiai nanti anak saya. Anak ini saya kirim, cuma nanti bisa untuk menyambungkan silaturahminya seperti apa dan harus dengan ini insya Allah aman. Sekarang ini Ustaz, berapa masjid di Cirebon yang sudah kembali ke kita? Kelemahannya di mana? Kita tidak bisa menggantikan imam yang ada di situ. Ada Vesper itu penggemar radio, punya persatuan. Kita letakkan di situ. Kebetulan imam yang nggak ada, dia jadi imam, nggak pernah jadi imam. Ya Allah, jadi tertawaan sak kampung. Tapi alhamdulillah masih dianggap. Sholat duhur pakai Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia kan tidak bisa imam. <laughs> Waduh, aduh, ya itulah kita. Kita itu tidak tahu istatnya yang alumni pondok ribuan itu pada kemana itu loh. Makanya saya ngasih motivasi pondok itu karena itu. Kita bukan kurang loh ya. Adapun yang disebut katanya Ustaz tadi LC. Kalah dengan anak Lirboyo sama Pulau Solo ya. Kalau paham. Aslinya kalah. Cuman karena mereka pede. Ngomong enak. Manis. Dibenahi Al-Quran. Nah, Jadi insya Allah kita seperti itu. Ya. Program-program harus belajar. Terima kasih atas informasi. Tapi tetap kalau kita menolong mereka dengan bahasa cinta. Kalau mereka kembali yuk kita kita peluk. Dan jangan pakai gelar salafi dah. Salafi kesenangan. Yang salafi itu kita. Salafi itu kita. Wahabi bolehlah biar jelas. Jangan pakai salafi. No. Salafi kesenangan mereka. Salaf. Salafi itu kita. Salafi itu bagaimana? Salafi itu orang yang punya manhaj dalam istimbat hukum. Dan yang punya manhaj adalah orang yang bermadhab. Yang tidak bermadhab tidak punya manhaj. Yang tidak bermadhab tidak bisa disebut sebagai salafi. Saya itu bermadhab syafi'i bukan karena mengikuti omongan Imam Syafi'i, oh, tidak. Tapi kita mengikuti manhajnya Imam Syafi'i dalam beristimbat. Sehingga lihat Imam Nawawi berbeda dengan Imam Syafi'i. Banyak. Ini eh, metodologi. Makanya karena kita mengikuti metodologi untuk kembali kepada ilmunya orang salaf, maka namanya salafi. Mereka nggak punya itu semuanya. Ngacak. Orang kecil suruh ijtihad. Nah, ini baik, ini ada. Kalau dialog bolehlah kita bantu-bantulah. Kalau ada yang macam-macam nanti tunggu Bu Yahya gilirannya. Kalau dia minta bayari deh, tiketnya dari Jakarta tak bayari nanti. Kok susah nah. <laughs> ini ini jalan. Cuma kita harus cermat nah, cermat jangan sampai kita berdebat itu dan didokumentasikan, siap diekspos. Berapa kali set gagal set gagal. Itu yang dengan toharoh itu sekali, janjinya 12 kali juga. Sebab saya punya 12 masalah yang sering kita dibantai akan kita balikkan ke mereka. Ternyata salim bajininya janjinya 12. Ternyata dia Ahli bid'ah bukan menggunjing kalau ngomongin ahli bid'ah. Tapi kalau ngomongin kiai awas jangan. Kalau ahli bid'ah perlu dijelaskan kalau dia adalah sesat. Jangan tertipu dengan bakar basir karena dia membawa waduh mengkafirkan dia. Kalau di mimbar saja tidak. Terungkap rekamannya beberapa di cuma rekam dan waktu obrolan kita yang didukung adalah Wahabi. Memang Wahabi. Salim Banjir habis-habisan. Toharu habis-habisan. Di radionya sudah jelas. Lah kalau ngomongin mereka bukan menggunjing. Tapi hati-hati menggunjing kiai itu neraka loh ya kiai sama geng-geng, Apaan kiai itu anak nah, jamaah ini ini ini awas sama kiai. Tapi kalau aliran sesat membawa kebitahan itu wajib dijelaskan. Siapa yang tidak kafir? Asy'ari kafir. Jamaah Tabligh kafir. Habislah semuanya. Maka ada aneh jamaah Tabligh ikut Wahabi ini kan. Aneh bener itu. Menik, saya jelas katakan kafir. diikuti ini. Sama ada jamaah Tabligh di di Depok itu ada, anu, Ikut. dah. Salah alamat ini. Jamaah tablik Syekh Ilyas seorang sufi besar. Maturidi di eh pengikutnya ikut ikut Wahabi ini aneh bener itu keblinger tuh eh. Insyaallah ya. Ini saja insyaallah. Tolong saat nanti kayak komunikasi. Alhamdulillah. Jangan jangan jangan berhenti. Kasih semuanya, tapi Bu, Bu Hajinya sudah nyiapin takut nggak enak. Ya, Bu Haji. Mau dimakan sekarang ini sarapannya? Sudah. <laughs> Baik. Ayo Haji, cukup ya? sambil ngobrol deh nanti tidak enak ya. Sambil ngobrol, ngobrol dia bagi bismillah. hasil mereka seenaknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kelompok itu kalau sudah mudah mengkafirkan itu nggak ada baiknya. Syiah, Wahabi. Tidak akan bawa ketentraman. Wahabi gitu. Syiah. dengan Wahabi dua kutub ekstrim. Syiah dengan Wahabi pasti bertentangan. Tapi di atasnya bersatu, Tidak, tidak ada anti memang kutuk ekstrim Memang ekstrim ekstrim ya ekstrim kita di tengah eh? Siapa yang isi? Namanya siapa yang isi?